Bersabar untuk tetap istiqamah dan bersabar dari berbagai macam bujukan syahwat wa syubhat agar tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. dan juga bersabar dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan itu sebagai sunnatullah maka hendaklah kita bersabar karena itulah merupakan kunci kemenangan dengan bersabar dan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan menjadikan seorang itu mulia في الدنيا وفي الآخرة الله سبحانه وتعالى taala وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون Kami telah menjadikan dari mereka para pemimpin-pemimpin yang mereka senantiasa memberikan hidayah dengan petunjuk kami dengan perintah kami. Ketika mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fabis sabr wa bil yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran, dengan keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa seorang akan mendapatkan kepemimpinan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dia akan mulia. Maka dua perkara ini ikhwani fiddin azakumullah harus ada pada seorang dai. La yastur. jangan kemudian dia merasa lelah di dalam berdakwah. Ketika dia menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan dan tantangan Sebab tantangan adalah suatu yang pasti. Kemudian berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala, "Wad dalilu ta'ala." Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asri." Demi masa إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشارح العلامة محمد بن صالح الأثيمين رحمه الله تعالى قوله والدليل dan dalilnya Ay maksudnya adalah ala hadhil maratibil arba'i. Dalil atas keempat poin ini. Berilmu, kemudian beramal, kemudian berdakwah, kemudian bersabar. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wal asri. Demi masa. Di kasrahnya al-asr karena waw termasuk dari harf al-jar. Idza kanat dalatan 'ala al-qasam apabila menunjukkan sumpah. Aqsama Allahu azza wa jalla fi hadhihi surati bil 'asri. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surah ini dengan masa. Alladhi huwa dahru. Yang masa itu adalah ad-dahr, yakni masa. Al-asr maknanya ad-dahr. Yaitu masa. Wa huwa mahallul hawadithi bin khairin wa syar. Dan ini merupakan tempat segala macam kejadian masa itu. Apakah baik atau buruk. Kebaikan atau kejelekan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala baginya untuk bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala bagi dia untuk bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Beda dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas makhluknya untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. La tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum. Jangan kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Dan jangan pula dengan nama ibu-ibu kalian. Man kana halifan falyahlif, falyahlif billah. Barang siapa yang hendak bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab bersumpah dengan selain nama Allah, ini termasuk syirik asgar. Syirik kecil. Yang apabila seorang sampai kepada tingkat ta'zim, al bihi mengagungkan sampai kepada tingkat ibadah dikhawatirkan akan jatuh dalam syirik yang besar. Adapun Allah Subhanahu wa taala baginya bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Watin, wazaitun, waturi sinin, wa hadzal baladil amin, wadduha walaili laili saja dan seterusnya sebagaimana yang terdapat di dalam banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama-nama makhluk tersebut itu menunjukkan syaraf bagi makhluk itu. Menunjukkan ada keutamaan pada makhluk itu. Ya, karena Allah mengkhususkan dalam hal bersumpah dengan makhluk-makhluk yang lainnya, dari makhluk yang lainnya. Terkadang Allah bersumpah dengan menyebutkan nama Allah sendiri. Fala warabbika. Allah bersumpah dengan menyebut namanya sendiri. La yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajal bainahum. Dan terkadang Allah juga bersumpah dengan menyebutkan nama-nama makhluk. Dan disebutkannya menunjukkan syaraf. Ada keutamaan dibandingkan makhluk-makhluk yang tidak Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sumpah. Dan sumpah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kemudian kita tidak percaya kecuali dengan sumpah Allah. Allah Subhanahu wa taala kalamuhu sidqun la raiba fi. Tidak ada kebatilan dari firman Allah tidak ada kedustaan dan kesalahan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Maka bukan berarti dengan sumpahnya Allah kemudian kalau Allah tidak bersumpah kemudian menimbulkan keraguan, tidak demikian. Akan tetapi adanya sumpah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan penekanan agar hendaknya seorang hamba memperhatikan apa yang akan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah. Ya. Dan termasuk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sumpah adalah al-asr. Ad-dahr yaitu masa menunjukkan bahwa masa ini adalah suatu yang mulia. Suatu yang dimuliakan. Suatu yang nilainya sangat berharga. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, aku mempelajari satu hikmah dari orang sufi ya. Ketika mereka mengatakan al-waqtu kasayf illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu seperti pedang. Apabila kamu tidak memotongnya, maka dia akan motong kamu. Apabila kamu tidak manfaatkannya, maka kamu akan jatuh dalam kemudaratan karena menyanyiakan waktu. Oleh karena mulianya waktu ini, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencela waktu tersebut. La tasubud dahra. Fa inna Allah huwa dahr. Yuqallibul layla wan nahar. Dalam riwayat yang lain hadis qudsi la tasubud dahra fa inni ana dahru uqallibul layla wan nahar. Jangan kalian mencela yang namanya masa. Karena sesungguhnya aku inilah yang menciptakan masa itu. Ada sebagian dari kalangan para ulama seperti Ibnu Hazm itu memasukkan ad-dahr termasuk di antara nama Allah Subhanahu wa taala dan ini pendapat yang keliru. Beliau berdalil dan berdasarkan zahir dari hadis ini. Di dalam hadis itu Allah mengatakan fa inni ana dahru sesungguhnya akulah masa. Padahal yang dimaksud di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta masa. Nah, maka tidak benar pendapat Ibnu Hazm menyatakan bahwa itu termasuk di antara salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah seluruhnya husna. Ya, tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Sedangkan ad-dahr yang namanya masa, ada masa yang baik, ada masa yang buruk. Maka tidak benar dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam hadis itu sendiri membantah pendapat Ibn Hazm. Karena Allah menyatakan fa أَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَرُ Aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Maka tidak mungkin yang membolak-balikkan itu membolak-balikkan dirinya sendiri. Maka siang dan malam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Azza wa Jalla. طيب فأقسم الله عز وجل به maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa itu ala anna al-insana kullal insani fi khusrin bahwa manusia penyebutan alif lam yadullu al istighraq. Innal insana walaupun insan ya itu menunjukkan mufrad tapi adanya alif lam menunjukkan istighraq yang artinya seluruh. Sesungguhnya seluruh manusia. Ya. Maka beliau di sini menjelaskan annal insana kullal insan. Bahwa manusia, seluruh manusia, fi khusrin. Berada dalam kerugian. Menunjukkan seluruh manusia ini rugi mereka. Rugi. Bahkan di dalam hadis yang lain terlaknat mereka. Ad-dunya mal'unun ma fiha. Dunia terlaknat, terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Kecuali orang-orang dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Illa zikrallah wa mawala wa aliman atau muta'alliman. Kecuali zikir kepada Allah dan ketaatan pada Allah dan yang alim serta yang Pelajar. Nah, maka seluruh manusia dalam kerugian illa kecuali ternyata di sana ada orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala illa man ittasafa bihadhihi sifatil arba'i kecuali siapa yang bersifat dengan empat sifat ini yang pertama al-iman. Al-iman dengan berbagai jenis-jenisnya. Iman billah. Wa bi rasulillah, wa bi malaikatillah, bi kutubillah, yaumil akhir, al-qadar khair wa syarri. Dia beriman dengan seluruhnya. Beriman dengan setiap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya. Yang kedua wal amal salih. Beramal saleh. Dan pada al-iman ini menunjukkan seseorang harus berilmu dengannya. Kandungan ilmu. Ma'rifatullah wa ma'rifatun nabihi wa ma'rifatun dinil islam. Sebab al-iman itu di dalamnya terkandung pembenaran dengan pembenaran yang jazim, yang kokoh, dengan penuh keyakinan. Dan itu tentunya bisa dicapai dengan ilmu. Ya. Sebagaimana kita sebutkan kalau ilmu disebutkan secara mutlak, fal muradu bihi al ilmu syar'i. Atau lebih terkhusus seperti yang disebutkan Ibnul Wazir, al-Yamani bahwa yang dimaksud dengan al-ilmu adalah ilmu hadis. Al-ilmu qala Allah, qala rasuluhu, qala sahabatu. Laisa bitamwihi. Mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan baina rasuli wa baina qawli faqihi. Bukan ilmu ketika kamu bandingkan antara perkataan Allah dengan perkataan eh, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan seorang yang faqih. Naam. Yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Adapun selain dari ilmu syar'i tersebut, maka ilmu-ilmu itu ada yang hukumnya fardu kifayah ya dan ada pula yang hukumnya haram. Ada yang sama sekali tidak bermanfaat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, Kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun. Illa al-haditha wa illa al-fiqha fid dini. Wal ilmu ma kana fihi qala haddatana. Wa ma siwa dhaka min waswasi syayatini. Setiap ilmu selain daripada Al-Quran menyibukkan. Kecuali Al-Quran dan kecuali uh, kecuali hadis dan kecuali mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, tafaqquh. Dan yang dimaksud dengan ilmu adalah yang mempunyai sanad. Haddatsana haddatsana yaitu hadis. Adapun selain daripada itu adalah dari waswas syaitan. Dari waswas syaitan. Bantahan beliau kepada ilmu-ilmu yang banyak dari kalangan kaum muslimin terjerumus ke dalam mempelajari ilmu tersebut. Padahal ilmu itu bukan saja tidak bermanfaat, bahkan memudaratkan. Ya, ilmu kalam, ilmu falsafah. Nah. Wal amali salih. Dan amal yang saleh Yaitu setelah dia berilmu, dia mengamalkan ilmu itu dan tidak dikatakan suatu amalan itu saleh illa bimutaba'ati ma ja'a bihi nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikatakan amalan itu saleh kecuali apabila mereka memfokuskan amalan mereka dengan Alkitab was Sunnah Ya. La ziyadata ala dhalik. Tidak ada lagi tambahan selain daripada itu. <coughs> Watawasi bil haq. Lalu kemudian saling wasiat muwasiati dengan kebenaran. Watawasi bis sabr dan wasiat muwasiati dengan kesabaran. Dan tawasi bil haq di situ terkandung dakwah. Mengasihatkan seorang agar berjalan di atas jalan yang benar. Itu namanya dakwah. Kemudian wasiat mengasihati dengan kesabaran. Bersabar di atas segala macam rintangan dan gangguan. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, jihadun nafsi arba'u maratib. Jihad melawan hawa nafsu itu ada empat tingkatan. Jihad melawan hawa nafsu ada empat tingkatan. Ihdaha yang pertama, ayu jahidaha ala ta'allumil huda. Yaitu, dia berjihad melawan hawa nafsu. Untuk mempelajari petunjuk. Mempelajari hidayah. Dan agama yang hak alladzi la falaha yang tidak ada keberuntungan wala sa'adata fi ma'ashiha dan tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan wa ma'adiha dan di saat dia kembali meninggalkan kehidupan dunia menuju akhirah illa bihi kecuali dengannya ayujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haqq alladhi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bihi tidak ada kemenangan dan tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirah kecuali dengan ilmu haq ilmu hidayah wa dinul haq Al-thaniyatu yang kedua ayu jahidaha al amali bihi ba'da ilmi dia berjihad melawan hawa nafsu untuk beramal setelah dia mengilmuinya Al-thalithah, ayu jahidaha ala da'wati ilaih wa ta'limihi man la ya'lamuhu Dia berjihad melawan hawa nafsu untuk berdakwah dan mengajarkan kepada orang-orang yang belum mempelajarinya yang belum mengetahuinya Ar-Rabi'ah yang keempat jahidaha ala sabri ala masyaqid da'wati ilallah. dia berjihad melawan hawa nafsu untuk bersabar terhadap masyaqid dakwah kesulitan-kesulitan di dalam dakwah ilallah ke jalan Allah Subhanahu wa taala Wa adzal khalqi dan gangguan-gangguan dari makhluk. Gangguan itu datang dari berbagai arah ya kawan. Kadang dari diri sendiri. Kadang dari keluarga. Kadang dari masyarakat, lingkungan. Datang dari berbagai macam. Wa yatahammalu dzalika kullahu lillah dan dia memikul itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Fa idza istakmala hadhihi al-maratib al-arba' sara min ar-rabbaniyyin. Maka apabila dia menyempurnakan empat tingkatan ini, maka jadilah dia di antara Rabbani yang mengajarkan manusia ini kebaikan dan istiqamah di atasnya. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimun al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Naam. Menjadi seorang rabbani. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya dalam Kitabul Ilm beliau menjelaskan makna rabbani alladzina yuallimuna an-nasa al ilm qabla kibari yang dimaksud dengan Rabbani adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu yang kecil sebelum ilmu-ilmu yang besar. Karena Seorang dalam menuntut ilmu tentunya punya tingkatan-tingkatan. Maka bukanlah termasuk hikmah. Dan bukan termasuk kebaikan apabila seorang ingin mencapai ilmu yang terlebih, yang lebih besar. Lalu kemudian meninggalkan ilmu-ilmu yang kecil. Yang sesungguhnya itu merupakan prinsip-prinsip. Ya. Mempelajari usul Islam mempelajari usul wa qawaid ahli sunnah wal jamaah dijadikan sebagai dasar dan patokan dalam keyakinannya sehingga ketika datang syubhat-syubhat dia mampu menolaknya. Nah, ini bukan perkara kusyur sebagaimana yang dikatakan oleh ahlul bid'ah minal hizbiyati ya wal mubtadi'ah menyatakan apa itu kalian mempelajari itu saja terus. Dari dulu yang dipelajari permasalahan-permasalahan atau kitab-kitab yang isinya hanya nas-nas dan hukum-hukum saja. Ya, tidak menjelaskan tentang wakil yang sebenarnya yang terjadi di kalangan umat ini. Maunya mereka agar kita meninggalkan mempelajari prinsip-prinsip ahlus sunnah jamaah ini dikatakan oleh Muhammad Surur Zainul Abidin Al-Mubtadi'ul Hizbi. Ya, pendiri pergerakan Sururiyah yang mencela kitab-kitab para ulama ussalaf. Dalam kitabnya Sirah Nabawiyah dia mengatakan bahwa mempelajari kitab-kitab mereka ini banyak mempelajari kitab-kitab yang di dalamnya jafa Kenapa? Karena di dalamnya hanya terdapat nas-nas. Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis. Ini dikatakan tidak cocok dengan kondisi zaman. Nah, ini kaul kufur. Perkataan kufur. Nah, maka ikhwan fiddin azakumullah. Kita mempelajari Islam tersebut mulai dari yang mendasar. Sebab itulah inti, usul. Kemudian setelah itu kita mempelajari sedikit demi sedikit dari yang kecil sampai yang besar. Naam. Fallahu azza wa jalla aqsama fi hadhihi surati bil asr. Maka Allah azza wa jal bersumpah di dalam surah ini dengan masa ala anna kulla insanin fahuwa fi khibatin wa khusrin. Bahwa setiap setiap manusia berada dalam kerugian. Mahma kathura Bagaimanapun hartanya, banyaknya harta yang dia miliki. Wa waladuhu, bagaimanapun banyaknya anak yang dimilikinya. Wa azuma qadruh, dan bagaimanapun tinggi kedudukan dia. Wa syarafu, dan kemuliaan dia. Illa man jama'a hadhil awsaf arbaah kecuali siapa yang mengumpulkan empat sifat ini. Ahaduha yang pertama al-iman beriman wa yashmulu kullama yuqarribu ila taala min atiqadin sahihin wa ilmin nafi' dan di dalam iman ini mencakup setiap yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari keyakinan yang sahih dan ilmu yang bermanfaat ini yang dimaksud dengan iman. Mempelajari keyakinan yang sahih dan ilmu yang bermanfaat. Athani yang kedua. Al-amalus salih. Wahuwa kullu qawlin au fi'lin. Setiap perkataan atau perbuatan yukarribu ilallah. Yang mendekatkan diri kepada Allah. Bi ayyakuna fa'iluhu lillahi mukhlisan wali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muttabi'a. Yaitu hendaknya orang yang mengamalkannya itu ikhlas. Memurnikan ibadahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mengikuti. Intinya adalah ikhlas wa al-mutaba'ah. Tauhidun fil ibadah wa tauhidu fil mutaba'ah. Itu amal yang soleh. Maka jangan terpengaruh dengan apa yang di, sering disebutkan oleh jemaat tablid. Di saat mereka berceramah sering mereka sampaikan ini. Kita harus mendat, apa, memantapkan iman dan amal soleh, iman dan amal soleh. Ya, maksudnya iman apa? Amal soleh apa? Nah, bagaimana caranya kita bisa memperoleh iman dan amal soleh? Nah, itu dengan hmm, apa ini istilahnya mereka dengan ikut dalam amalan amalan ini, amalan dakwah ini, ah, furuj. Nah, ya, ini batil. Sebab yang dimaksud dengan iman adalah ilmu yang bermanfaat. Keyakinan yang sahih pada mereka. Mempertanyakan aina Allah saja tidak pernah. Dan mereka tidak tahu di mana Allah subhanahu wa ta'ala itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang datang dari kalangan tablighiyun, datang pada antum bertanya atau mengajak, tanya dulu dia, di mana Allah? Bingung dia. Kenapa kamu mempertanyakan ini kepada saya? Masalah ini nggak perlu dipertanyakan karena nggak tahu jawabannya. Nah, makanya mau berkilah, jawab, tanyakan pada dia bahwa pertanyaan ini ditanyakan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang bertanya itu sunnah hukumnya. Ya, Rasulullah bertanya, Aina Allah, di mana Allah? Terdesak dia untuk menjawab. Itu gampang jawabannya. <clears throat> Kita coba dijawab. Allah di mana-mana. Nah, selesai. Ada lagi yang menjawab, Allah lebih dekat dari urat-urat nadi nadi kita, urat leher kita. Nah, nah kelihatan. Nah, mereka Apakah demikian yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demikian banyak nas-nas dalam Al-Qur'an dan hadis yang bertentangan dengan perkataan kamu. Ini menunjukkan kamu tidak pernah belajar. Bodoh. itu tablid, jamaah yang bikin orang bodoh. Naam. Ya, Mungkin saja di antara mereka ada yang bisa menjawab. Mungkin. Mereka akan mengatakan, Allah fisama. Nah, karena mungkin mereka sudah sering mendengarkan dari ahlu sunnah. Bahwa kalau ahlu sunnah ditanyain Allah, mereka jawab Allah fisama. Nah, tanyakan kepada mereka, kamu dapatkan ini dari jamaah kamu atau dari yang lain? Adakah pernah kalian membuat halakah khusus kemudian membahas ain Allah, apakah ada? Kalla thumma kalla. Sebab mereka tidak mempelajari ilmu kecuali ilmu fadail. Ilmu yang di dalamnya keutamaan-keutamaan. Adapun ilmu masail adalah perkara yang tidak boleh disentuh sama sekali. Karena tidak boleh membicarakan masalah khilafiyah. Tapi yang dibahas ilmu fadail. Nah, Ya, kalau mau masuk WC, nah, sebutkan keutamaan-keutamaan adab-adab masuk WC. Mau tidur, keutamaan-keutamaan adab-adabnya. Mau makan, keutamaan-keutamaan adab-adabnya. Bercampur baur antara kebiasaan, bid'ah, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-thalithu at-tawasi bil haq wa huwa tawasi ala fi'lil khair wal hathu alaihi wat targhibu fi saling wasiat mewasiati di atas kebaikan dan menganjurkan untuk berada di atasnya dan mengajak manusia ini, mendorong manusia ini untuk mengamalkannya. Ar-rabi at-tawasi bis sabr. Berwasiat dengan kesabaran bi ayyusiya ba'duhum ba'dhan bis sabr saling mewasiati dengan kesabaran ala fi'li awamirillah ta'ala untuk melakukan perintah-perintah Allah wa tarki maharimillah dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah wa tahammuli aqdarillah dan memikul apa yang telah menjadi ketetapan dan takdir Allah Watawasi bil haqqi watawasi bis sabri yatadammanani al-amra bil ma'ruf wan nahya anil munkar. Saling mewasiati dengan kebenaran dan kesabaran. Keduanya terkandung di dalamnya perintah untuk beramal ma'ruf dan nahi munkar. Alladzaini bihima qawamul ummati wa salahuha wa nasruha yang dengan keduanya inilah beramar ma'ruf dan nahi mungkar akan menjadi tegak umat ini dan akan menjadi baik umat ini dan akan ditolong oleh Allah umat ini wa husulus syarafi wal fadilati laha dan seorang akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan dengannya kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yaitu para sahabat. Sebab merekalah yang dikeluarkan kepada manusia ini yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan mereka senantiasa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka maqala al-imamu Malik rahimahullah la tasluhu hadhil ummatu illa bima saluha bihi awwaluha. Baik, ilahuna ikhwan. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya sampai kepada perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu hafizakumullah.